Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah <clears throat> jamaah salat Maghrib Masjid Al asifukum raja Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas dan mengkaji tentang profil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syama'il Nabi karya Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at tirmidhi rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-11. <clears throat> Ya, sa'ala rajulun al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu dari Abu, As, Abu Ishaq dia mengatakan bahasanya ada seorang yang bertanya kepada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu atau radhiyallahu apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semisal pedang? Qal Al-Bara' mengatakan tidak, bahkan semisal rembulan. Ya, catatan kaki hadis ini juga dilihatkan oleh Al-Musannif yaitu At-Tirmidhi di jamiknya. Jamik Tirmidhi atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Tirmidhi. Di sanatnya terdapat Sufyan Ibn Waqi dan dia adalah rawi yang da'if. Akan tapi Uh, hadis ini dikatakan oleh Al-Bukhari dari jalur yang berbeda dari Abu Nuaim kalau hadasana Zuhair dari Abu Ishaq eh, Al-Bara ibn Azib ditanya apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semisal pedang qal Rasul mengatakan atau kemudian Al-Bara mengatakan la bal mithlul qamar tidak bahkan wajah Rasul itu seperti rembulan Penjela, eh, maka sehingga isi hadis ini adalah sahih ya, ya, meskipun sanad sini taif namun kontennya adalah sahih karena diatkan oleh Al Bukhari tolong disingkirkan Ya, karena diriatkan oleh Al-Bukhari dari jalur yang lain. Eh, yang dimaksud dengan semisal pedang dimungkinkan yang dia inginkan adalah seperti ya, berkilatnya pedang, wabarikahu dan berkilatnya pedang. Namun dimungkinkan juga yang dimaksud pedang di sini adalah lonjong, memanjang sebagaimana panjangnya pedang dan lurusnya pedang. Lantas Al-Bara' mengatakan wajah Nabi itu tidaklah lonjong memanjang seperti pedang, akan tetapi misal al-qamar ya, dekat dengan bulat semisal rembulan. Maka Al-Bara' menyebutkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi semisal rembulan dalam masalah bercahaya wa talakluk bercahaya dan bercahaya demikian juga semisal rembulan dalam fistidaratihi dalam bulatnya. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di Fathul Bari mengatakan, nampaknya penanya ingin, anahu bahasanya Nabi itu semisal pedang, yaitu dalam panjangnya, ya, wajahnya wajah yang lonjong. Maka Al-Barak membantahnya dengan mengatakan bahkan wajah Nabi itu semisal, semisal rembulan yaitu dalam tadwir, dalam bulatnya wajah beliau. Dan dimungkinkan bahasa yang dimaksudkan dengan semisal pedang adalah fi lamaan dalam mengkilapnya wa syiqal dan mengkilapnya fakal maka jika itu yang dimaksudkan maka al-bara mengatakan bahwa semisal rembulan dalam pengertian Bahkan wajah Nabi itu bercahaya lebih dari pedang. Namun karena cahayanya bagaikan rembulan. Maka al-bara adalah berpaling meninggalkan uh, penggambaran dengan kilatan pedang ilal komar kemudian memilih diksi rembulan karena dengan memilih rembulan, maka keuntungannya mengumpulkan dua hal sekaligus. Ya, yaitu tadwir. Wajahnya cenderung, wajah Nabi itu cenderung bulat, walamaan dan bercahaya. Sekian ya, kutipan dari Ibnu Hajar. Maka dipilih kata-kata semisal rembulan agar bisa mencakup dua-duanya. Agar bisa mencakup dua-duanya lebih bercahaya daripada pedang dan eh, eh, dan dia adalah wajah yang bulat dan telah lewat penjelasan bahasanya wajah Nabi itu tidaklah tamat tadwir, tidaklah 100% bulat. Namun wajah Nabi itu adalah pertengahan antara istidarah, antara bulat, wa isalah dan lonjong. Ya, kemudian tentang rawi hadis ini ya, At-Tirmidzi mengatakan hadasana Sufyan ibn Waqi' yang tadi disampaikan bahasanya inilah rawi yang dhaif. Kalau hadasana Humaid ibn Abdurrahman Ar-Rawasi eh, nisbah kepada Rawasi. Rawasi adalah kakek dari kakek beliau. Dan Rawasi ini nama aslinya adalah Al-Haris ibn Kilab ibn Rabi'ah. Kemudian dari Zuhair yaitu Zuhair ibn Hadid eh, Abu Khaythamah Al-Ju'fi Thiqatun Hafid dipakai oleh enam kitab hadis wafat tahun 173 dari Abu Ishaq yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i yang telah kita Eh, bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian hadis eh, selanjutnya hadis yang ke-12 dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Abu Hurairah mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kulitnya abu Yat putih seakan-akan sirah dicelup di winter min fiddatin dengan perak. Dan Nabi itu adalah rajul sya'ri, seorang yang rambut kepalanya adalah rambut kepala yang bisa disisiri. Catatan kaki dalam sanatnya terdapat Salah ibn al-Akhdar yang dikomentari oleh Al-Hafidh Ibn Hajar da'ifun yu'tabaru bihi da'if namun yu'tabaru bihi namun riwayatnya itu bisa menjadi penguat kalau e, ada hal yang perlu dikuatkan, maka rawi ini sanatnya itu yuk bihi bisa menjadi syahid alias penguat. Ucapan Abu Hurairah bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkulit putih, maka telah kita ketahui dalam penjelasan yang lewat bahasanya putihnya kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukalah bayadan khalisan 100% putih sebagaimana kulit Nabi bukalah asmar bukalah uh, sawo matang atau gelap namun kulit uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah putih musrabun bisyai'in minal humrah adalah putih yang bercampur dengan sedikit warna merah seakan-akan dicelup dengan perak Ya, tentu perak telah diketahui tentang bercahayanya dan bercahayanya. Maka adalah bagi wajah Nabi dan kulit Nabi terdapat nurun cahaya, wadu'atun cahaya, talaklu'un cahaya, semisal keadaan al-fiddah, perak. Dan rambut Nabi SAW adalah rambut yang bisa disisiri dan telah lewat. Penjelasan bahasanya rambut Nabi SAW bukalah al-ja'dil qatat, bukalah keriting yang betul-betul keriting, tidak pula sabati lurus, betul-betul lurus. Namun rambut Nabi adalah rajil syari adalah pertengahan. Wasatan baina dhalik, pertengahan antara keriting dan lurus. Ya, maka eh, hadis ini kata Imam Tirmidzi hadasana Abu Dawud al-Masahifi ya, Ya beliau ini Abu Dawud Al-Masahifi nisbah kepada masahib yang tentu artinya mushaf. Maka beliau disebut dengan sebutan demikian. Ini boleh jadi adalah la'allahu li hilaha karena beliau punya aktivitas menulis dan menyalin mushaf atau karena beliau adalah penjual mushaf. Sulaiman ibn Salam Salm bisukunil lam lamnya disukun sinnya di fathah. Sulaiman ibn Salmin ya, nama aslinya nama, nama asli dari Abu Dawud al-Masahifi. Kalau hadasan Nadar ibn Shumail Nah, eh, An-Nadar ibn Shumail ini adalah Abul Hasan Al-Mazini An-Nahwi, seorang ahli Nahwu, orang Basrah yang tinggal di daerah Marwa. Dari Salah ibn Al-Akhdar, Asyami, eh, bekas budaknya Hisham ibn Abdul Malik, karena khadiman li Zuhri, Salah ini adalah pembantunya Az-Zuhri. Dari ibn Shihab yaitu ibn Shihab Az-Zuhri. Eh, ulama besar di masanya nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Zuhri ini adalah nisbah kepada Bani atau kabilah Zuhrah. Eh, Ibn Syihab Az-Zuhri ini adalah Al-Faqih Al-Kabir. Ahli fikih besar, Ahadul A'lam, salah satu tokoh eh, ulama di masanya, Alimul Hijaz, Wasyam, lelah ulamanya Hijaz dan e, eh, negeri Syam di masanya Al-Hafidh Al-Mutqin seorang pakar hadis yang luar biasa hafalannya tergolong tabi'in serir tabi'in muda e, maka tabi'in ada yang senior ada yang pertengahan dan ada yang kecil dan itu dinilai berdasarkan banyaknya sahabat yang dia jumpai maka Zuhur ini tergolong eh, tabi'in yang menjumpai sedikit sahabat. Sehingga dia statusnya tabi'iyun sarirun. Lakinahu jalilun akan tapi beliau seorang yang mulia. Beliau cuma mendengar hadis dari sepuluh atau lebih sedikit dari sahabat. Cuma kurang lebih berjumpa dengan sepuluh sahabat. Namun kata Ali Al-Madini, beliau ya, meriatkan hadis kurang lebih dua ribu hadis Ya, padahal cuma berjumpa dengan 10 sahabat. Ya, meninggal dunia di Syam di bulan Ramadan tahun 124 atau 25 Hijriah. Kharajalul Jamaah empat kitab sunat atau kitab hadis, enam kitab hadis meriwayatkan dari beliau. An Abi Salamah dari Abu Salamah. Ya, nama aslinya Abdullah Ya, atau ada yang mengatakan nama aslinya Ibrahim dan Abu Salamah ini adalah Ibn Abdurrahman Ibn Auf anaknya Abdurrahman bin Auf ini Abu Salamah ini anaknya Abdurrahman bin Auf Al-Madani Tabi'iyun Kabir ya, Tabi'in namun dia Tabi'in Kabir berjumpa dengan banyak sahabat dan Eh, beliau adalah salah satu dari tujuh ahli Madinah, tujuh ahli fikih kota Madinah, ala kaul menurut satu pendapat. Dia adalah Quraisyon wa uh, dia Quraisy dari Bani Zuhrah, Madani karena orang Madinah, tabi'un tabi'in, imamun jalil. Dari sahabat Abu Hurairah. Ya, tentang nama asli sahabat Abu Hurairah terdapat banyak pendapat. Di sini dikatakan al-asah min arba'ina kaulan. Pendapat yang paling kuat dari 40 pendapat tentang siapakah nama aslinya. Ya, diperselisihkan siapakah nama asli dari Abu Hurairah sampai 40 pendapat. Ya, ya, karena tenggelam demikian, tenggelamnya uh, nama aslinya. Maka yang dinilai sebagai al-asa adalah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi. Dan namanya di masa jahiliyah adalah Abdus Syams. Faghayyarahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. namanya diubah dari Abdus Syam menjadi Abdurrahman oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian uh, hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridu alayya al-anbiya diperlihatkanlah kepadaku sejumlah para nabi." Maka ternyata Nabi Musa alaihi salatu wasalam adalah dorbun minarijal. Adalah e, sosok laki-laki yang pertengahan. Ka'annahu seakan-akan beliau itu berasal dari kabilah Shanu'ah. Dan aku melihat Isa putra Maryam alaihissalam. Faidah tiba-tiba ternyata akrabuman. Orang yang paling dekat kemiripannya dengan Isa adalah seorang sahabat bernama Urwah ibn Mas'ud. Atau kemudian seorang bernama Urwah ibn Mas'ud. Dan aku melihat Ibrahim alaihissalam Ternyata eh, yang paling mendekati dari orang yang aku ketahui yang paling mirip dengan Ibrahim adalah sahib hukum kawan kalian ini. Maksudnya adalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat Jibril alaihissalam dan eh, sosok yang paling dekat dari orang-orang yang aku lihat dan aku kenal yang paling mirip dengan Ibra, eh, dengan Jibril adalah Dihyah yaitu Dihyah al-Kalbi. Di sini selain diatkan oleh Tirmidzi, di sini juga diatkan oleh Muslim. Demikian juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya. Itu jami' At-Tirmidzi. Maka tentu hadis ini hadis yang sahih karena riat Muslim. E, dinampakkanlah kepada para nabi dimungkinkan penampakan ini adalah film manam saat tidur dan mimpi dan mimpinya para nabi adalah wahyu dimungkinkan ini adalah kejadian di malam Nabi diperjalankan, yaitu malam Nabi Isra dan Mi'raj. Maka Nabi melihat sejumlah para Nabi di langit sana. Kalau menurut pendapat yang mengatakan ini Isra dan Mi'raj, maka ternyata Musa adalah dorbun minarijal, ayo wasatun minarijal, adalah sosok laki-laki yang pertengahan. Pertengahan dalam tinggi badannya, Fikomatihi dalam komah tinggi badannya, pertengahan dalam uh, ukuran badannya tidak gemuk, tidak kurus. Seakan-akan beliau adalah seorang dari suku atau kabilah Sanu'ah. Kabilah dari Yaman. Dan, dan kabilah Sanu'ah ini eh, badan-badan uh, mereka terkenal adalah badan yang kuat, wal dan proporsional, wa husnul dan tinggi badan yang bagus dan aku melihat Isa ya, putra Maryam, maka yang paling mirip adalah Urwah bin Mas'ud radhiallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahasa yang kemiripan Isa itu yang paling dekat adalah dengan sangat sahabat yang mulia Urwah ibn Mas'ud. Dan aku melihat Ibrahim dan orang yang paling mirip dengan Ibrahim adalah teman kalian ini. Yaitu yang Nabi maksudkan adalah dirinya sendiri. Dan aku melihat Jibril, ternyata e, orang yang pernah aku lihat yang paling mirip dengan Jibril adalah sahabat Nabi Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Wa kana min ajmali sahabah dan Dihyah ini termasuk sahabat yang paling ganteng. Dan adalah Jibril jika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali meminjam rupa dan wajah Dihyah. Ya, jika beliau datang dalam rupa manusia, ahyanan terkadang Jibril itu datang kepada Nabi dengan memakai rupa Dihyah al galbi Para sahabat mengira itu Dihyah al galbi padahal itu adalah malaikat Jibril dalam rupa manusia. Ya, tentang uh, <clears throat> Eh, perawi eh, hadis ini at mengatakan hadasan aku Ibn Sa'id, Abu Roja, al balaki telah kita bahas di depan sendiri. Eh, <clears throat> kemudian dari Al-Laith Ibn Sa'ad. Ya, dari Al-Laith Akbarani Al-Laith Ibn Sa'din. <coughs> Al-Laith Ibn Sa'ad Al-Fahmi nisbah kepada faham. Faham adalah salah satu atau marga bagian dari kabilah Al-Qais ibn Ghailan. Alim ahli Misr. Ya, Al-Laith ibn Sa'ad ini adalah ulama Mesir di masanya. Dan dia semasa dengan Imam Malik. Karena Nadir Malik fil ilmi. Beliau selevel dengan Imam Malik dalam masalah ilmu. Bahkan dikatakan bahasanya alaih ibn Sa'ad nah, nanti dikatakan oleh Imam Syafi'i itu lebih afqah. Ya, lebih berilmu daripada Imam Malik. Kail, ada yang menjelaskan bahasanya pemasukan beliau karena dakhluhu. Pemasukan ya, sang ulama ini beliau ulama yang kaya pemasukannya fikulisanah dalam setiap tahunnya itu adalah 80 ribu dinar. Penghasilannya per tahun 80 ribu dinar. Dan ini miliaran nilainya. Ya. <clears throat> ya, karena satu dinar 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Kalikan seribu, ya, udah empat ribu. Ya, padahal ini delapan puluh ribu. Ya. Padahal ini duitnya per tahun delapan puluh ribu. Ya. Ya, kalikan empat gram. <clears throat> nah, ya, sudah berapa nilainya? Ya. Maka beliau alim dan orang yang kaya raya. Namun, wama petali ali zakatun. Tidak ter, tidak pernah kena zakat. Ya, tidak pernah kena zakat karena duitnya lewat. Karena duitnya lewat, gak pernah ngendap setahun. <clears throat> ya, karena rajin infaknya. Ya, maka kewajiban zakat yang cuma 85 gram. Ya, kewajiban zakat kan cuma 85 gram emas. Ya, padahal duitnya, ya, padahal duitnya ya, kalikan seribu saja sudah empat ribu gram emas. Zakatnya cuma eh, nisab itu 85. Enggak sampai per tahun itu ada duit nganggur 85 gram emas enggak pernah sampai. Padahal pemasukannya 80 ribu dinar. 80 ribu dinar per tahun. Namun tidak pernah kena zakat karena duitnya cuma lewat. Ya. Kalau orang sekarang mungkin duitnya lewat untuk belanja. Namun kalau beliau bisa dipastikan duitnya lewat untuk infak. Ya. Kalau orang sekarang boleh jadi ya nggak pernah kena zakat, duitnya lewat untuk keliling ke luar negeri, guna, untuk kemudian jalan-jalan ke sana kemari dan seterusnya. Eh, namun beliau duitnya lewat karena lewatnya untuk infak. Bahkan ada, ada yang mengatakan beliau asal muasalnya adalah bekas budak milik orang Quraisy. Ada juga yang mengatakan dia adalah asalnya adalah orang Persia dari daerah Asbahan. Uh, eh, Alimah Musyafi'i mengatakan sebenarnya Laith itu lebih berilmu daripada Imam Malik. Yeah. Syafi'i menjumpai Imam Malik, Yeah. dia sezaman juga ketemu dengan uh, sezaman dengan Laith ibn Sa'ad. Maka kata Alimah Musyafi'i sebenarnya Laith ibn Sa'ad itu lebih berilmu daripada Imam Malik. Cuma uh, kenapa kemudian uh, namanya lebih monumental dan lebih awet ilmu Malik daripada nama dan ilmunya daripada Lais ibn Sa'ad. Ya, jarang orang mengenal Lais ibn Sa'ad kecuali para penuntut ilmu saja. Imam Malik, ya, semua orang mengenalnya. Maka jawabannya walakin daya ashabuhu madhabahu. Namun karena murid-muridnya itu menelantarkan ilmu gurunya. Tidak ada yang merawat ilmu gurunya. Lain hanya dengan Imam Malik. Kebuntungan Imam Malik bukan di adalah di ilmu oh, di murid-muridnya punya murid-murid yang setia, punya murid-murid yang mau berkhidmat dengan ilmu gurunya, menyebarluaskannya, mencatatnya, ya, dan e, mengajarkannya. Ya, akhirnya kemudian terjaga Eh, dan Imam Syafi'i punya perkataan yang menarik wa mafatani ahadun fa asiftu alaihi mithlahu. Ya, dan tidaklah aku ya, terlewatkan untuk belajar dengan seseorang kemudian aku sedih kecuali gara-gara aku tidak sempat belajar dengan Lais ibn Sa'ad. Beliau wafat pada hari Jumat, ya, separuhnya bulan Sa'ban tahun 100 75 dalam usia 81 tahun. Dari Abu Zubair yaitu Muhammad bin Muslim Al-Asadi bekas budaknya sahabat Nabi Hakim ibn Hizam. Hafizun Sekoton Ingda Jam'in menurut sejumlah ulama wafat tahun 129 atau 28 dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari As-Sahabi ya, beliau adalah sah sahabat bapaknya juga sahabat Al-Madani orang Madinah termasuk sahabat senior ya, perang ber, ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 17 kali peperangan wafat di kota Madinah tahun eh, ada yang mengatakan eh, 98 atau 93 Hijriah. Kemudian hadis selanjutnya uh, adalah dari Abu Tufail. <coughs> Abu Tufail radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah ada yang tersisa di, di muka bumi ini satupun orang yang pernah melihat Nabi selain diriku. Maka ini dikatakan oleh Abu Tufail di akhir-akhir hidupnya dalam keadaan para sahabat yang lain sudah wafat. Maka Sa'id al jurairi bertanya, berkata kepada Abu Tufail, Sifhuli, tolong deskripsikan bagaimanakah fisik Nabi kepadaku. Fal, maka Abu Tufail menyimpulkan tentang fisik Nabi dengan tiga eh, dengan tiga kata. Karena abiyah, beliau itu putih. Eh, kulitnya, malihan, cakep dan ganteng orangnya, mokosodan, pertengahan orangnya. Di sini juga diatkan oleh Muslim. Maka tentu hadis yang sahih. Ya Abu Tufail mengatakan uh, tadi telah kita baca aku melihat Nabi dan tidak ada lagi manusia di muka bumi ini yang melihat Nabi selain diriku. Artinya semua sahabat telah meninggal dunia dan tidaklah tersisa kecuali Abu Tufail. Karena Abu Tufail ini wafat tahun 100 Hijriah. Wakil dan ada yang mengatakan pasca 100 Hijriah. Wakana akhir asabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mauta. Dan beliau adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terakhir meninggal dunia. Beliau menggambarkan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tiga sifat yang lengkap. Yang pertama putih dan telah kita telah lewat ya makna putih untuk kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putih yang bercampur dengan kemerahan. Malihan dari kata-kata malahah artinya al-jamal. Ya, keindahan, wal kecakapan dalam hayat dalam penampilan, wasifati dalam sifat beliau, wa basyaratihi dan kulitnya. Mukosoda Mukosat artinya al-wasat pertengahan. Pertengahan dalam masalah tinggi badannya, pertengahan dalam masalah warna kulitnya, pertengahan dalam masalah fisik dan raganya, pertengahan dalam masalah rambut kepalanya, dan seterusnya. Telah lewat penjelasan itu semua. Ya, tentang hadis Abu Tufail, <clears throat> At-Tirmidzi mengatakan hadasunnya eh, Sufyan Ibn Waqi' Ibn Jarrah, anaknya ulama besar Waqi' Ibn Jarrah. Ya, dan Muhammad Ibn Bashar ya, Abu Bakar Al-Abadi keduanya mengatakan akhbarana Yazid Ibn Harun <clears throat> Yazid Ibn Harun Eh, As-Sulami Abu Khalid Al-Wasiti al Hafid Ahadul A'lam Mutkinun abidun seorang yang luar biasa hafalannya abidun ahli ibadah karena Yusali duha sittata sitta asyara rakaatan dia punya kebiasaan uh, membiasakan diri salat duha sebanyak 16 rakaat eh, dan tentang adakah maksimal uh, rakaat salat duha terdapat perselisihan di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan maksimal delapan. uh, pendapat yang dipilih oleh Sayyid Muthamin di Sarul Mumte tidak ada batasan maksimal rakaat salat duha sebagaimana zahir hadis Aisyah. Maka mungkin beliau termasuk yang berpandangan tidak ada maksimal batasan maksimal rakaat salat duha sehingga beliau tidak mencukupkan diri dengan 8 rakaat namun ya, sampai e, eh, 16 rakaat wakat amya dan beliau rajin salat duha sebanyak 16 rakaat se, seperti itu dalam keadaan beliau buta dan beliau ini Yazid bin Harun ulama besar yang kondang karena yahduru majlisahu bil Baghdad nahwu sab'in alfa Ya, dan adalah yang hadir di pengajian pengajian yang diisi oleh Yazid bin Harun di kota Baghdad. Ya, peserta hadirinnya adalah kurang lebih cuma 70 ribu manusia. Ya, ya, peserta pengajiannya 70 ribu manusia. Ya, ini alun-alun utara saja nggak cukup ini mungkin ya. ya. ya itu pengajiannya Yazid ibn Harun As-Sulami dihadiri oleh kurang lebih 70 ribu. 70 ribu orang, 70 ribu penuntut ilmu. Di zaman ini itu mungkin uh, cuma sholat Aid uh, eh, di tempat-tempat tertentu, nah, uh, atau kemudian konser musik, nah, adapun pengajian, apalagi pengajian kitab, nah, uh, 70 ribu, wah itu wah sekali. Dan ini kalau pengajian ulama hadis bisa dikatakan pengajian kitab, nah, mengajarkan hadis. <clears throat> Dia bukan ceramah, bukan tablik akbar, ya, bukan tablik akbar. Ini pengajian rutin, mengajarkan hadis satu. Eh, namun pesertanya 70 ribu, bayangkan. Ya. ya, kharajalahul jamaah eh, dipakai sebagai rawi oleh uh, kutubus sitah enam, enam kitab hadis meninggal meninggal di kota Wasit pada tahun 220 Hijriah. Kemudian dari Sa'id, yaitu Sa'id ibn Abi Iyas uh, eh, uh, eh, Al-Jurairi, uh, ya, Sa'id ibn Iyas Al-Jurairi, ya, nama Al-Jurairi, Fikatun <clears throat> eh, Thabat, yang dipakai oleh Al-Jamaah, yaitu Kutubus Sittah, Beliau wafat tahun 144 Hijriah dari Abu Tufail e, membacanya dengan tasghir Abu Tufail nama aslinya Amir ibn Wathilah. Nama aslinya adalah Amir ibn Wathilah. uli amun hijrah atau amul uhud. Beliau lahir saat hijrahnya Nabi, tahun hijrahnya Nabi atau saat perang Uhud. Mata Sanata beliau meninggal menurut pendapat yang paling kuat tahun 110 Hijriah. Wabi ya, wabi khutima as -sohab. Dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal dunia sebagaimana telah beliau sampaikan sendiri. Ya demikian ya, kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca hadis yang ke-15 tadi di hadis sebelumnya tadi kita dapatkan dua nama sahabat Nabi ada Dihyah Al-Kalbi dan Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Maka tentang kedua sahabat ini, <clears throat> yang pertama tentang Urwah ibn Mas'ud. Urwah ibn Mas'ud ini adalah Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Yeah. <clears throat> Ya, Eh, wa ummuhu Quraisyiyah, ibunya adalah wanita Quraisy, namun bapaknya adalah dari Bani Sakif, maka beliau adalah as dan Bani Sakif adalah penduduk kota Taif. Dan Urwah as inilah yang diutus oleh Quraisy untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumah Hudaybiyah pada saat perjanjian Hudaybiyah. Maka Urwah inilah yang kemudian membuat perjanjian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu dia masih kafir dan masuk Islam tahun 9 Hijriah setelah pulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Taif. dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah dia masuk Islam di Madinah minta izin kepada Nabi untuk pulang ke Taif. Faraja'a maka dia pulang Fada'a kaumahu dan mendakwai kaumnya untuk masuk Islam faromahu. Dampaknya beliau dipanah oleh seseorang. Wa arroda minhum bisahmin. Ya. Uh, eh, ya, maka beliau dipanah ya, oleh seseorang wa yu'adzinu salati ketika beliau sedang beradan mengajak untuk salat famata dan beliau meninggal dunia karena panah tersebut Ya, saya sampai di oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tatkala sampai kepada beliau berita kematian Urwah Taqafi karena mendakwai kaumnya dan mengatakan bahasanya matalu Urwah permisalan Urwah seperti Sahibu Yasin ya, seperti temannya Sahibu Yasin yang ada di surat Yasin da'a kaumahu eh, ilallahi yang mengajak kaumnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala faqataluhu lantas mereka membunuhnya. Kemudian uh, rupa yang uh, tadi yang sangat mirip dengan Jibril adalah Dihyah. Ya, Dihyah ini membacanya seperti Sidrah. Uh, Dihyah fil asli maknahu makna asalnya adalah raisul jundi adalah komandan dihiyah makna asalnya adalah komandan pimpinan tentara wabi sumya dihiyah tuhada dihiyah ini dihiyah al kalbi ini disebut dihiyah juga karena ini karena beliau jadi komandan dan dihiyah ini adalah dihiyah ibn khalifah al kalbi as-sahabi qadiman al-masyhur, seorang sahabat terkenal, dia masuk Islam sejak lama. Beliau mengikuti semua peperangan setelah Badar. Beliau mengikuti bayat di bawah pohon, ya, terkenal dengan bayat Ridwan. Dan adalah malaikat Jibril, seringkali datang pada Nabi, menggunakan rupa dan pinjam wajahnya dihiyah. Karena dihiyah ini bari'an fil jamali, sangat luar biasa gantengnya. Bihai sutut rabulahul amthal. Sampai jadi tolak ukur kegantengan. Ya, maka jika ada eh, orang yang ganteng sampai-sampai dikatakan, uh ganteng kayak Dihya. Ya, ya anak ini ganteng seganteng Dihya. Jadi tolak ukur kegantengan. Di sini disebutkan, wakana idha dakhala baladan, maka Dihya ini karena begitu gantengnya, jika dia memasuki satu kampung, maka pada keluarlah liroyati untuk melihat wajahnya dia al awatik para gadis-gadis. Nah, jadi dia masuk kampung maka gadis-gadis keluar dari rumahnya ingin lihat seperti apa dia. Ya. Min khuturihinna gadis-gadis dari kamar-kamarnya, dari rumah-rumahnya keluar ya, ya, di pinggir jalan lihat dia lewat. Nazalah Syam, beliau pada akhirnya tinggal di Syam, kemudian sakan Robadah, kemudian tinggal di Robadah sebagaimana Abu Dar, wabakia ila ayami Muawiyah dan dia terus eh, tinggal di sana sampai masa eh, pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis yang terakhir di bab pertama yaitu hadis yang ke-15 dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja saniyatain yaitu ada renggang di antara dua giginya dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara maka terlihatlah seperti ada cahaya keluar di antara gigi-gigi beliau. Diatkan oleh At-Tabrani, hadis ini juga diatkan oleh at di Mujam Al-Kabir dan Ala Osad dalam sanatnya terdapat Abdul Aziz ibn Abi Thabit Az-Zuhri Matukul hadis dia adalah orang yang ditinggalkan hadisnya ya, artinya dia adalah uh, hadis ini da'if jiddan lemah sekali namun deskripsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya antara giginya itu terdapat celah. Kotak dama madik fi ba'dil hadis ini telah terdapat dalam sejumlah hadis yang lain. Maka kontennya tidak masalah. Meskipun sanat hadis ini dhaif akan dhaif sekali. Maka At-Tirmidzi rahimahullah taala menutup judul bab di bab yang pertama ini dengan hadis dari Ibn Abbas Anhu anhuma Eh, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatain. Thaniyatain dua eh, gigi yang jumlahnya dua telah diketahui yaitulah gigi. Aflat adalah manakala di antara gigi itu ada sedikit tabaud jarak berjauhan antara namun sedikit saja. Wawa yu'adu minal jamal dan ini adalah keindahan gigi. Eh, di masa silam gigi yang indah itu tidaklah gigi yang rapat non yang ada celah antara satu dan dengan yang lain. Dan sebagaimana pernah kita sampaikan, dan itu keindahan gigi di budaya dan tradisi Jawa. Ini karena orang Jawa mengatakan gigi yang indah itu adalah gigi yang biji timun. Yang ada celah antara satu dengan yang lain dan tidak rapat. Maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pula keadaannya. Oleh karena itu kata Ibn Abbas, jika Nabi berbicara terlihat seakan-akan ada cahaya yang keluar di antara gigi beliau. Ya, kemudian e, pensarah memberikan catatan penting berkenaan dengan eh, berbagai macam riwayat yang kita baca yang bolak-balik menyebutkan wajah Nabi bercahaya dan seterusnya. Ya, ya, maka tanbihon catatan bahasanya penggambaran Nabi saw dengan terlihatnya cahaya di antara giginya Demikian juga mengatakan bahasanya wajah Nabi itu seperti rembulan dalam bercahaya dan semacam itu. Kot yukhti. Maka telah keliru. Atau terkadang keliru sebagian orang yang menulis tentang gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengira bahwasanya cahaya yang ada pada wajah Nabi di antara gigi Nabi dan semacam itu adalah cahaya yang real. Bimaknau dengan pengertian bahasanya Nabi itu menerangi mahaulahu ruang sekitarnya. Bahkan e, rubama terkadang ada sebagian orang yang menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan kalau Nabi itu tidak punya bayang-bayang karena Nabi itu cahaya dianggap cahayanya adalah nuran hisian cahaya yang real. Fahad fahmun khate ini adalah salah paham dalilnya dan terdapat banyak hadis yang menunjukkan salah paham ini. Di antaranya adalah kisah Ibunda Aisyah radhiallahu anha yang mengatakan eh, tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Aku kehilangan minal firas dari tempat tidur. Dan rumah Ibunda Aisyah ketika itu tidak memiliki lampu. Beliau di tengah malam eh, terbangun Ya, kemudian beliau tadi di awal malam Nabi itu tidur di sampingnya, sampingnya sekarang tidak ada. Maka beliau kehilangan Nabi. Faltamas tuhu maka aku cari-cari ya, dengan tangan itu aku gagap-gagap kata orang Jawa. Ya, aku cari-cari dengan tangan. Fawakoat yadi ala batani kodamaihi. Maka tanganku itu menyentuh bagian dalam telapak kaki Nabi Wow fil masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat sujudnya, di tempat sholatnya, wahuma mansubatani dalam keadaan dua telapak kaki itu sedang ditegakkan karena posisi sujud. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengucapkan di antara bacaan sujud, Allahumma a'udhu bi min sakhatik. Ya Allah aku berlindung kepadamu dengan ridhamu agar terhindar dari marahmu. Dengan maafmu agar terhindar dari hukumanmu dan aku berlindung kepadamu mingka dari siksamu. La uhsithanan alaik, saya, eh, saya tidak bisa banyak memuji kepadamu sebagaimana pujian yang kau berikan kepada dirimu sendiri. Diatkan oleh muslim. Maka bacaan ini adalah bacaan yang disyariatkan untuk dibaca saat sujud berdasarkan hadis ini, riwayat muslim. Demikian juga dianjurkan untuk dibaca di akhir witir, ya, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud. Maka seandainya karena nur adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercahaya dalam artian sungguhan bercahaya, sebagaimana dipahami oleh mereka-mereka, tentu ibunda Aisyah tidak perlu ya, ya, tidak perlu untuk indah madakhalat al masjidah ketika dia masuk masjid untuk mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu berjalan dalam kegelapan kemudian cari-cari dengan tangannya sampai akhirnya tangannya menyentuh bagian dalam telapak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang bersujud. Tidak perlu, tinggal eh, masuk ke masjid. Oh itu ada uh, sosok bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Selesai. Ya. Oh Nabi sedang di situ. Ya, enggak pergi ke rumah istri yang lain. Ya, selesai. Uh, perlu gagap-gagap pakai tangan, meraba-raba kemana cari, Tidak perlu. Tinggal ya, melek, oh mana di mana ada cahaya yang timbul dari wajah dan seterusnya. Fahad hadis maka hadis ini dan hadis yang semisal dengan hadis ini sangatlah banyak menjelaskan kelirunya orang yang memahami hadis-hadis yang warada fiha yang disebutkan di dalamnya disebutkan bercahayanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dianggap itu adalah cahaya yang hakiki menerangi uh, space dan ruang di sekelilingnya. Yang benar itu adalah maksudnya cahaya di sini artinya bercahaya, artinya ceria, artinya kemudian berbinar-binar, artinya uh, ya seperti orang Arab biasa kalau uh, kemudian lihat cahaya apa lihat wajah yang bagus ya, maka orang Arab sekarang misalnya akan mengatakan oh ya, munawar ya, wajahnya bercahaya ya, padahal tidak bercahaya cuma uh, wajahnya wajah yang bersih, eh, bersih, cakep, ah, maka akan disebut ah, munawar. Padahal ya tidak mengeluarkan cahaya. Itu maksudnya. Maka itu wajah putih, bersih, bagus, ya, ceria, ya, maka itu yang disebut dengan eh, bercahaya di sini. Ya, kemudian tentang sanad hadis ini at yang mengatakan hadasana Abdullah ibn Abdurrahman ibn Fadl Ad-Darimi At-Tamimi As-Samarqandi. Ya, beliau adalah Abdullah ibn Abdurrahman ini adalah Imam Ad-Darimi Al-Hafidh Al-Kabir ulama besar alim Samarqand, ulama dari negeri Samarqand. Ya, dan inilah yang dimaksudkan uh, karena dia adalah uh, rawi meriatkan dari Ibrahim bin Mungdir. Nah, muridnya Ibrahim ibn Mungdir adalah Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Abu Hatim mengatakan tentang Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi ini imamun ahli zamanihi imam eh, apa, eh, manusia di zamannya Thikotun Thabat wafat tahun 255. Akhbarona Ibrahim ibn Mungdir Al-Hizami ya, uh, beliau adalah salah satu ulama Madinah tentang Al-Hizami ini yang benar ini adalah nisbat kepada kakeknya. Kakeknya adalah ya, Khalid ibn Hizam al-Qurashi al-Madini. <clears throat> ya, ya, min kibar ulama, beliau ini adalah termasuk ulama senior, ulama besar, seorang yang jujur, namun Imam Ahmad berkomentar negatif tentang beliau li ajli Quran gara-gara permasalahan khalqul Quran. Beliau wafat tahun 236 Khawajalul Bukhari dipakai oleh Al-Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kalau akhbarana Abdul Aziz Ibn Thabit ya, yaitu eh, Abdul Aziz Ibnu Abi Thabit. <clears throat> Dan Ibnu Abi Thabit adalah Imran Ibn Abdul Aziz Az-Zuhri. Nisbah kepada Bani Zuhrah. Ini adalah matrukun, seorang perawi yang ditinggalkan hadisnya. Ya, hadasa'an hifbihi, lihtiraki kutubihi, beliau meriatkan hadis dengan hafalan, karena buku catatan hadisnya terbakar, fakathurakholatuhu, lantas banyaklah kesalahannya. Azuri mengatakan, la yutaba'u fil hadis. Beliau tidak bisa jadi mutaba'ah, tidak bisa jadi penguat dalam hadis. Ya, maka doaif dengan derajat kelemahan yang tidak bisa sampai sekedar untuk jadi penguat. Kemudian hadis hadisani Ismail ibn Ibrahim al-Asadi Fikatun Sabatun uh, eh, Dia ini dikomentari negatif oleh Ibnu Ma'in Bila hujatin tanpa hujah ya, Karena beliau ini Ismail bin Ibrahim al-Asadi ini dipakai oleh Al-Bukhari Dia wafat tahun 169. Kemudian dari uh, tadi uh, Ismail bin Ibrahim ibnu Akhi Musa ibn ya, anak dari saudaranya Musa bin Uqbah dari Musa bin Uqbah Musa bin Uqbah al-Asadi salah satu ulama Madinah di zamannya fakihun imamun fil maghazi ya, beliau adalah salah, uh, seorang ahli fikih dan ulama besar di bidang sejarah terutama sejarah perang beliau adalah termasuk awal orang yang awal-awal nulis buku khusus tentang sirah ya, di antara atau termasuk buku yang paling kuno tentang sirah Nabi adalah karya Musa ibn Uqbah khajalahul jamaah eh, Bila dipakai oleh al-jamaah yaitu kutubu sitah. Bila wafat tahun e, meninggal di e, meninggal tahun 141 Hijriah dari Quraib Ibn Abil Muslim Al-Madani Abu Rashid e, bekas budaknya Ibn Abbas Tabatun dia e, wafat di kota Madinah tahun 98 Hijriah dan dari Habul Ummah dari Ibnu Abbas yang gelarnya adalah Habul Ummah, ulama umat ini dan di antara gelarnya adalah Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Mas'ud. Beliau terkenal dengan seorang yang dermawan, di samping terkenal sebagai orang yang berilmu. Ya, maka beliau adalah orang yang mengumpulkan antara kedermawanan dan ilmu, kedermawan dengan harta dan kedermawan dengan ilmu wafat di kota Taif atau di daerah Taif tahun 70 eh, 70 atau 68 Hijriah dalam keadaan kafa basaruhu dalam keadaan buta karena tua. Dan yang jadi imam sholat jenazah beliau adalah Muhammad ibn Hanifiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib. Dan beliau adalah salah satu dari empat Abdullah yang ya, terkenal dengan sebutan Abadillah Arba, empat sahabat Nabi yang muda junior yang namanya Abdullah. Ya, di samping ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Amr ibn Al-As. Umur Ibnu Abbas ketika wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berumur 13 tahun ketika Nabi wafat. Nah, kemudian kita uh, kembali ke sarah uh, <clears throat> Sama'il Nabi dan kita masuk pada bab yang kedua yaitu bab tentang uh, stempel kenabian, tanda kenabian. Bab ini memiliki kaitan dengan gambaran fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat Nabi khalqiyah fisiknya. Maka bab ini adalah cabang dari bab sebelumnya. Karena di antara sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya stempel kenabian, tanda kenabian yang Allah letakkan di antara dua pundak beliau. Dan para ulama sepakat bahasanya tanda ini adalah alaman wa ayatan adalah tanda dan tanda kenabian beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ulama berselisih pendapat apakah Nabi terlahir dalam keadaan membawa tanda ini ataukah itu dijumpai setelah Nabi lahir. Wal Azhar pendapat yang lebih kuat yang eh, pendapat ini adalah eh, bersandarkan pada riwayat dan dalil bahasanya stempel kenabian ini itu terjadi muncul ma'a hadis hadis syak bersamaan dengan peristiwa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, artinya eh, stempel ini hasolat didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Jibril datang, lantas membelah dada Nabi dan membasuh dan mencuci jantungnya. Maka pada saat peristiwa itulah maka Jibril kemudian menanamkan, eh, memasang Eh, stempel kenabian di antara dua pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud dengan stempel kenabian ini adalah juz'un, adalah satu bagian badan, nati'un yang menonjol, barisun yang menonjol dari badan, terletak di antara dua pundak. Dan stempel kenabian ini lebih dekat ke pundak sebelah kiri dibandingkan pundak sebelah kanan. Dan nanti akan datang pembahasan tentang ukuran ya, stempel kenabian ini dalam sejumlah riwayat yang dibawakan oleh penulis yaitu At-Tirmidzi rahimallahu taala. Bahasanya dia adalah seukur de, eh, telur burung dara. Dan tentang warnanya, maka itu serupa dengan jasad. Serupa, serupa dengan warna kulit Nabi yang lain. Min lawan dari sisi warna. Dia tidak punya warna khusus. Namun warnanya sama dengan bagian dari kulit Nabi yang lain. Dan perlu diketahui bahasanya eh, penyebutan tentang cicipin kenabian ini sebagai ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada di kitab-kitab terdahulu, ada di Taurat, ya, ada di Taurat. Kalau Nabi akhir zaman tersebut punya tanda khas di antara dua pundaknya. Ya, sehingga tanda ini diketahui dan dikenal oleh ahlul kitab bima tala'u alaih karena mereka membaca di kitab-kitab terdahulu. Bahasanya adalah tanda kenabian Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu maka Allah katakan bahasa ulama Yahudi mengenal Nabi ini sebagai Nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Ya, karena mereka akan ketika mereka cocokkan dengan Taurat betul-betul sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Taurat. Dan akan kita baca kisah Eh, perjalanan hidayah Salman Al-Farisi radhiallahu anhu tatkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di antara yang dilakukan oleh Salman untuk memastikan kalau ini adalah nabi akhir zaman yang dia dapatkan uh, dari eh, ketika dia beragama Yahudi adalah ja'ayat tubuh hadil alamah. Ketika dia datang ke menemui Nabi ketika itu belum masuk Islam, maka dia cari tanda ini. Dia berusaha ke ke belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat uh, tanda ini. Waitaharoha uh, dan dia berupaya untuk mencarinya hatta roaha sampai betul-betul melihatnya. Uh, At-Tirmidzi rahimahullah taala membawakan hadis dari Sa'ib ibn Yazid ya, Sa'id bin Zaid mengatakan dahabat bi khalati bibiku membawa aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya ini adalah anak laki-laki saudariku ini adalah keponakanku dia sedang sakit maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku dan mendoakanku mendoakan keberkahan untukku Watawadu ada Nabi berwudu lantas aku meminum sebagian dari air wudhu Nabi. Aku berdiri di belakang punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku melihat ada cincin yaitu cincin kenabian eh, atau stempel kenabian di antara dua pundak Nabi. Faida ternyata huwa uh, tanda kenabian tersebut, stempel kenabian tersebut, mislu ziril hajalah. Semisal zir hajalah Hajalah adalah sejenis burung. Hajalah itu sejenis burung. Uh, zir maknanya bayat. Nah, maknanya telur. Seperti telur burung hajalah. Catatan kaki ketiga di sini di, di samping dihatkan oleh Tirmidzi di sini di, eh, di Sama'il Nabi juga dihatkan oleh Al Bukhari dan Muslim demikian juga oleh Al musanib yaitu Tirmidhi di Jami'at at maka jelas hadis yang sahih. Ya, penjelasannya uh, eh, bibiku aku menjumpai Nabi. Ibnu Hajar mengatakan, "Lam akif Allah aku tidak mengetahui nama bibik tersebut." Maka ketika itu asa bin, bin Yazid itu bihimaratun sedang sakit. Dalam salah satu riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, eh, sang bibi mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya eh, ini keponakanku aja jatuh." Maka sebagian ulama menyimpulkan dari kalimat ini bahasanya musibah alati fihi yang ada pada uh, As-Sa'ib ibn Yazid adalah musibah yang menimpa telapak kakinya. Karena itu Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan adalah uh, beliau ini yashtaki sakit kakinya. Sebagaimana terdapat dalam jalur yang lain. Maka Nabi mengusap kepalaku. Ya, maka mengusap kepala anak kecil ini diantara bentuk talatuf, bersikap baik dan lembut kepada anak kecil. Ekspresi sayang dengan anak kecil diantaranya adalah dengan mengusap ya, kepalanya. Sebagaimana e, e, ketika kita meletakkan tangan kepada badan orang yang sakit, maka itu adalah bentuk membuat kenyamanan kepadanya dan merasakan sebagian apa yang menimpanya berupa panasnya suhu badannya, atau kemudian eh, degup jantungnya eh, wanah widalik dan semacam itu dan mendoakan keberkahan untukku dan yang dimaksud dengan barokah adalah mendapatkan kebaikan kemudian berkembangnya dan bertambahnya kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa sang nabi yaitu doa keberkahan untuk as ibn Yazid oleh karena itu dalam sebagian riwayat hadis ini yang ada dalam Sahih Bukhari dari Ju'aid ibn Abdurrahman beliau mengatakan aku melihat Asai ibn Yazid ibn uh, aku melihat Asai ibn Yazid ketika itu beliau umurnya sudah 94 tahun. Ternyata meskipun uh, sudah berumur 90-an tahun bahkan 94 tahun jaldan mu'tadila maka fisiknya tetap proporsional tidak bungkuk, ya, tetap tegak seperti anak muda, jaldan dan uh, dan badan yang kuat. Ya, badannya masih kekar, umur padahal umur eh, uh, 94 tahun. Ini masih berbadan kekar dan proporsional dan normal. Ya, muktadilan bisa kita artikan normal. Kata Asaib bin Yazid, aku mengetahui, aku bisa Mamuti itu tidaklah aku bisa menikmati pendengaranku dan penglihatanku kecuali karena sebab doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau mengatakan sampai umur gitu pendengarannya masih normal. Sebagaimana dulu ketika masih muda, nggak berkurang. Orang tidak harus teriak-teriak kalau ngomong sama beliau. Penglihatan beliau juga masih normal, tidak kemudian punya plus atau yang lain. <coughs> Namun normal. Seperti ketika muda ini semua kata beliau disebabkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bibiku membawaku pergi menghadap Nabi kemudian mengatakan wahai Rasulullah ini keponakanku sedang sakit maka doakanlah kepada Allah lantas Nabi mendoakanku maka lihat umur beliau lebih dari 90 tahun dan badannya tetap terus-menerus mutamasikan kokoh ya, kawian kuat muktadilan normal tidak ada padanya hudbah bongkok dan tidak ada padanya inhina bongkok. Ya, tidak kemudian bungkuk karena tua. Dan beliau juga terus-menerus masih bisa menikmati pendengarannya dan penglihatannya sebagaimana ketika masih muda. Dan ini adalah karena berkah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Asaib ibn Yazid ini adalah sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Beliau wafat tahun 91 Hijriah dalam usia 96 tahun. E, Nabi berwudu dan aku minum sebagian air wudu Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu kemudian aku minum sisa air wudu Nabi. Yang dimasukkan adalah apa yang terpisah dari air yang disentuh oleh jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dan ini adalah bentuk tabaruk dan tabarok semacam ini yaitu tabarok dengan air liur Nabi, dengan rambut Nabi, dengan sisa air wudhu Nabi adalah satu hal yang benar didukung oleh banyak dalil. Terdapat banyak nas yang menyaksikan dan mendukung hal ini. Dan telah para sahabat melakukannya. Dan hal ini yaitu tabarok dengan bekas-bekasnya Nabi, dengan sepakat ahlul basirah yaitu ahlul ilmi tentang sunnah Nabi saw. Alaihi Wasallam, adalah di antara kekhususan Nabi. Maka tidak boleh ngalah berkah dengan air liur seseorang selain Nabi. Dengan rambut, e, kepala seseorang selain Nabi. Tidak pula dengan keringat seseorang selain Nabi. Tidak pula dengan sisa air wudhu seseorang selain Nabi. Karena ini adalah khususiat. Adalah hukum khusus untuk Nabi SAW. Tidaklah yulhak dikiaskan dengan Nabi selain Nabi. Ya, maka tidak ada satupun orang yang dikiaskan dengan Nabi dalam masalah ini. Mah makana fadluhu wa makanatuh. Meskipun orang tersebut demikian mulia dan demikian tinggi kedudukannya. Wakum tuhul dhahri dan aku berdiri di belakang punggung Nabi. Maka saya ini berdiri di belakang punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ima boleh jadi karena dia sengaja berdiri di belakang Nabi untuk melihat stempel kenabian yang boleh jadi telah dia pernah dengar namun lam yarahu ba'du belum pernah dia lihat. Atau berdirinya Sa'ib ibn Yazid ini itifakon kebetulan. Maka dia tidak bermaksud untuk uh, an-nazar melihat stempel kenabian akan tapi tatkala dia wakofa berdiri waqa'a nadharuhu maka jatuhlah penglihatan uh, Sa'ib ibn Yazid ini kepada stempel kenabian tersebut maka aku melihat stempel kenabian di antara dua pundak Nabi. Hadil bainiyah di antara dua pundak Nabi ini la laisat ala wajib tahdid. Bukanlah satu hal yang bersifat pas. Ya, namun ala wajib takrib namun kurang lebih. Karena realitanya eh, al-khatam stempel kenabian tersebut tidaklah di antara dua pundak Nabi tamaman 100%. Tidak persis di tengah-tengah. Namun dia lebih dekat ke arah pundak kiri. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah uh, dalil dan syawahid dalil. Dan e, dan boleh jadi hikmah hal ini kenapa uh, lebih dekat ke pundak kiri. Sebagaimana disebutkan sebagian ulama. Karena posisi ini lebih dekat kepada posisi jantung. Maka ternyata dia adalah seukuran telur burung yang namanya hajalah. Disebutkan oleh penulis ketika beliau membawakan hadis ini di kitabnya Al-Jami, yaitu Jami' Tirmidhi yang terkenal dengan Sunan Tirmidhi. Di sana terdapat penjelasan langsung dari Imam Tirmidhi, bahasanya zir hajalah artinya adalah baitul hajalah. Adalah telur burung hajalah. Hajalah adalah at al-ma'ruf, Eh, burung yang telah terkenal, burung yang telah diketahui. Dan ini dikuatkan tafsiran ini dengan datangnya sebagian hadis yang merupakan uh, eh, stempel kenabian tersebut dengan telur burung dara. Sebagaimana riwayatnya nanti akan kita baca. Dan telur burung dara itu mukoribun, itu dekat uh, ukurannya dengan telur burung hajalah min haitsul hajmu dari sisi ukuran. Namun ada pendapat yang lain. Tadi pendapat Imam Tirmidzi hajalah adalah nama burung. Wamin ahli ilmi, namun di antara ulama ada yang punya pendapat yang lain. Ini pendapat yang kedua tentang apa makna hajalah. Yang maksud dengan hajalah adalah mayudho ala sarir. Sesuatu yang diletakkan di atas kasur ketika kasur itu berselambu, punya kelambu. Ya, kemudian ya misal kubah. Adalah seperti kubah. Bentuknya seperti kubah. Yang ada di di atas kasur. Sehingga yang dimaksud dengan eh, ya, maka itu kubah di atas kasur. Ini kasur ini ada ya, ada kayu-kayunya, kemudian ada penutupnya dan penutupnya bentuknya kubah. Sedangkan zir maknanya adalah apa yang diletakkan di puncak kubah. Ini bentuk kubah, kemudian ada nonjol, sesuatu yang menonjol yang ada di puncaknya. Uh, yang dia bentuknya seperti makbat wal mamsak, tempat pegangan. Yeah ini kalau ini kemudian bisa dipegang pakai tangan, nah, meganginya di situ. Ini, ketika ini bisa dipasang di uh, apa, pasang dan copot, nah, megangnya tangan megangnya di situ, di tonjolan itu. Dan uh, ukuran kemudian zir hajalah dalam pengertian ini adalah koribun, adalah dekat-dekat dengan ukuran telur yang telah disebutkan. Kekurang lebih semakna. Ya, maka ada hadis yang mengatakan itu seukuran telur burung dara. Dan mengatakan itu burung namanya burung hajalah. Dan itu e, juga ukuran telurnya itu kurang lebih sama. Dan yang mengatakan itu adalah uh, sedangkan dan ada hajalah ada yang memaknainya dengan dengan tadi dengan kubah penutup uh, kasur dan zirnya adalah pegangannya yang ada di atasnya di puncaknya ya itu juga ukurannya, yang itu segenggaman tangan. Ya, dipakai untuk pegangan tangan. Ya, berarti ya kurang lebih sama dengan ukuran yang telah disebutkan. Ya, tentang rawi hadis ini At-Tirmidzi mengatakan hadasan Qutaibah bin Sa'id, ya, ini telah bolak-balik kita uh, baca nama beliau Qutaibah bin Sa'id Abu Roja eh, rahimallahu taala akhbarana Hatim itu Hatim bin Ismail eh, an Ja'ad ibn Abdurrahman Al-Ja'ad ibn Abdurrahman ini uh, hadis yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim dan yang lain. Saya mendengar As-Sa'id. Itu Sa'id ibn Yazid. Sa'id ibn Yazid ini lahir tahun 2 Hijriah hadir mengikuti haji wada bersama ayahnya. Dan Kemudian tadi tentang bibiknya, kalau Ibnu Hajar tadi mengatakan beliau tidak mengetahui eh, siapakah nama sang bibi. Al-Qastala ini juga mengatakan sama, lam akif ala ismi khalatihi, saya tidak mengetahui ya, tidak mendapatkan keterangan tentang siapakah bibinya. Adapun ibu dari as Ibn Yazid ini namanya adalah Ulayyah binti Suraih. Ya, eh, Ulayyah binti Suraih itu nama ibu dari as Ibn Yazid. Kemudian hadis selanjutnya adalah dari Jabir bin Samurah. Zubair bin Samurah mengatakan, aku melihat stempel kenabian di antara dua pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah hudah hamra, tonjolan badan berwarna merah. Semisal bayi dotil hamamah, seperti telur burung dara. Catatan kaki di sananya terdapat Ayub bin Jabir ibn Soyar, Wawad Ta'if dan dia yang Ta'if. Namun diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari jalur Abdullah dari Israel dari Simak. Bihi dengan redaksi yang sama. Walafduhu dengan redaksi. Aku melihat uh, stempel kenabian di pundak Nabi. Semisal telur burung dara warnanya serupa dengan jasad dan badan Nabi Yusbihu jasad artinya warna tonjolan tersebut stempel kenabian tadi semisal warna kulit dan badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sanat riwayat ini adalah taif namun maknanya adalah benar ya, karena ada jalur yang lain yaitu yang ada dalam jalurnya Imam Muslim. Ya, perkataan Jabir bin Samur, aku melihat khotam yang dimaksudkan adalah stempel kenabian di antara dua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di antara ini adalah kurang lebih dan bukan pasti pasti tengah-tengah. Nah, stempel kenabian itu ghuddah. Ghuddah itu eh, uqdatun fil jasadi. Adalah tonjolan di badan. Tadhar yang nampak ye, yang muncul antara kulit dan daging. Ida humizat bil yadi ya, tonjolan ini jika dicubit pakai tangan tahar rokat maka dia akan gerak-gerak itu yang namanya ruddah. Hamra itu warnanya merah. ukurannya semisal telur burung dara yaitu dari sisi ukuran. oleh karena itu apa yang dikatakan di sebagian riwayat kalau stempel kena benda adalah syamah. Ada, ada ulama yang disebut dengan Abu Syamah Syafi'i. syamah itu artinya tai lalat. Syamah itu artinya tai lalat. Ada satu riwayat yang mengatakan bahasanya stempel kenabian itu adalah tai lalat dengan warna hitam. Atau tai lalat dengan warna hijau. Atau semacam itu. Kulluhu lam ta'ti bihi ahadis sahih. Ya, itu semua tidak terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak ada hadis sahih yang mengatakan kalau stempel kenabian itu adalah tai lalat warnanya hitam atau hijau. Bal alladhi sabata bahkan yang valid dalam hadis bahasanya warna dari stempel kenabian itu warnanya seperti warna badan nabi. Dan warna badan nabi adalah putih kemerah-merahan. Ya, cuma bedanya lakin nahu bedanya dengan bagian badan yang lain adalah dia bagian badan natiun yang menonjol. Ukurannya seukuran telur yaitu telur burung e, darah takriban kurang lebih Ya, tentang sanad hadis ini Imam Tirmidzi mengatakan hadisana Sa'id ibn Yaqub at-Taliqani ya, nisbah kepada Taliqan. Ya, Taliqan adalah satu tempat di negeri Kuswain. Kuswain itu berarti di Tunis. Dia, dia orang Tunisia. Ini Sa'id bin Yaqub ini Beliau wafat tahun 244. Akhbaruna Ayub ibn Jabir al-Yamani thumma Kufi. Uh, an Simak ibn Harab al-Dhuhli Abul Mughirah. Simak ibn Harab mengatakan, aku menjumpai, berjumpa dengan 80 sahabat Nabi. Wawathiqatun, beliau yang thiqah, wafat tahun 123 Hijriah. Dari Jabir bin Samurah. Dan tadi disampaikan yang bermasalah adalah Ayub bin Jabir bin Jabir al-Yamani thumma al-Kufi tadi. Nah, ini yang bermasalah.